Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmul Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita masih pada pembahasan mengenai pembagian kias yaitu kiasul illah. Yang terkadang dikenal dengan kias al-aulawi. Kias al-aulawi kita lihat contoh yang berikutnya, misalun akhar, contoh yang lain. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma." Sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Nah, ini kalau antum perhatikan baik-baik, memakan. Lah kalau membakar boleh enggak itu maksudnya itu? Enggak dimakan tapi dibakar itu loh hartanya itu. Dan enggak mungkin kalau harta dimakan langsung kan enggak mungkin kan? Nah, betul bagaimana? Apa maksudnya makan di sini? Apakah memakan dimakan hartanya gitu atau membakar merusak hartanya juga termasuk? Sebagaimana sebelumnya kemarin kan larangan ucapan uf itu aja dilarang. Nah, barakallahu fikum karena ada unsur menyakitkan hati apalagi memukul. Eh, apalagi memukul karena memukul ada dua nanti. Bisa menyakitkan hati dan juga apa? Juga apa? badannya. Nah, nah sekarang ini Sesungguhnya orang-orang yang mereka memakan harta anak yatim dengan dolim itu kita lihat bagaimana. Falau jaa insanun faqala Allahu 'anil akl. Kalau seandainya ada orang datang mengatakan larangan Allah taala itu kan makan. Larang larang larangan untuk memakan harta anak yatim. Wa analan lah sedangkan aku enggak makannya. Bayangkan ini, aku enggak memakan harta tersebut. Walakinni sa'uriquha. Tapi aku akan membakarnya katanya. Kalau makannya enggak kita bakar hartanya anak yatim. Nakul ihraquha ashaddu tahriman min akliha. Membakarnya itu justru apa? Pengharamannya lebih kuat dibanding memakannya. Kenapa? Li'anna aklaha laysa fihi idha'atu mal. Karena kalau memakannya itu enggak ada unsur apa menyanyiakan harta. Tapi kalau membakar kan ada unsur menyanyiakan harta. Harta bisa digunakan kalau dibakar misalkan. Paham ya? Itu. Nah, kita lihat wa ihraquha fihi idha'atu lil mal. Sedangkan membakar harta tersebut di dalamnya ada apa? Unsur menyanyiakan harta. Paham ya? Naam. Wa ifsadun lah dan merusak harta dibakar rusak sudah enggak bisa digunakan lagi. Wa ma'a dzalika fihi aklun limal yatama. Bersamaan dengan itu di dalamnya juga ada unsur memakan harta anak yatim. Fayakunu tahrimul ihraq min babil aula. Maka menjadilah pengharaman membakar harta anak yatim itu justru lebih apa lebih pantas diharamkan. Karena enggak ada manfaatnya diambil itu Rusak semuanya, rusak, hilang hartanya. Tapi kalau dimakan bisa dikatakan masih apa? Enggak ada menyanyikan harta, hanya saja dia memakan harta anak yatim. Karena digunakan tadi ya, menggunakan harta anak yatim. Wa yakunu hadzal qiyasu qiyasa illatin, maka menjadilah kias ini adalah qiyas illah. Paham maksudnya? Nah, berikutnya. Misalun salisun, contoh yang ketiga. Imra'atun lam tatazawwaj aslan. Ada seorang wanita, memang sejak awalnya belum menikah dia Perhatikan baik-baik. Ada seorang wanita lam tatazawwad aslan. Memang asalnya wanita tersebut belum menikah. Faqilalah. Kemudian dikatakan kepada wanita tersebut, "Aturidina an tatazawwaji bi fulanin?" Perhatikan baik-baik ini ya. Perempuan ini memang belum pernah nikah. sama sekali belum pernah nikah. Kemudian ditanya, "Apakah kamu mau nikah dengan si fulan?" Qalat, "Na'am." Wanita tidak mengatakan, "Na'am, iya." Fanaqul hadza ibnuha qiyasan 'ala as-suqut was-samtu li'annahu min babil aula. Perhatikan baik-baik ini. Kita katakan pengizinan wanita tadi mau dinikahi dengan ucapan na'am itu, itu dikiaskan terhadap apa? suku diamnya. Eh? As-samad juga sama ya, diamnya wanita. Na'am li'annahu min babil aula karena lebih pantas untuk dikatakan dia mengizinkan karena dalam hati sebutkan bahwasanya apa? apabila seorang wanita yang masih gadis di, ingin dinikahi kemudian dia diam, fa sakatat sakatat fahiya Jika wanita itu diam ditawari maka itu dia ridho mau nikah. Nah, ini enggak diam ngomong, mau enggak? Naam, mau. Paham ya? Diamnya aja dianggap dianggap apa? Sudah mengizinkan dan mau, apalagi kalau ngomong langsung gitu loh. Paham maksudnya? Ditawari bapaknya misalnya udah siap nikah belum? Siap. Menunjukkan bahwasanya dia sudah mau karena dia diam saja diamnya itu aja menunjukkan dia itu ridha dan mau nikah itu. Apalagi kalau mengucapkan lebih mau lagi istilahnya itu ya. Apa maksudnya? Nah. Nah, ini ini kan statusnya untuk gadis kalau janda bagaimana? Nah, Kalau janda bagaimana? Kalau jandanya diam? Dianggap enggak? Sebenarnya untuk masalah diam itu ada ihtimal Nah, dan ser, tapi seringnya ghalibnya kalau diam itu karena dia malu untuk mengucapkannya. Itu ada dua kemungkinan sebenarnya. Kemungkinan dia mau atau dia nggak mau tapi malu untuk mengucapkannya. Cuman hukum globalnya biasanya kalau diam itu mau. Nah, ini ketika ditawari kamu mau nikah dengan si fulan, dia ngomongnya na'am mau. Eh enggak asal enggak mengasal mau, na'am gitu iya. Itu sudah menunjukkan dia itu mau dan mengizinkan. Kalau kalau janda bagaimana? Sebenarnya itu masalah janda. Nah, barakallahu fikum itu biasanya dia ngomong sendiri atau mengucapkan na'am tanpa diam. Paham ya? Karena janda itu sudah bisa dikatakan berpengalaman, sudah pernah menikah. Tapi lu gadis kan belum pernah menikah. Apa maksudnya? Naam. Paham insyaallah ya, enggak perlu syarah panjang lebar ya. Yang jelas nam nanti insyaallah kalian semua akan merasakannya. Paham ya? Insyaallah taala. Paham maksudnya ya? Kecuali kalau mau ingin seperti Imam Nawawi, paham ya? Atau Imam Syekhul Islam Nutaimiyah. Nah, beliau sibuk dengan ilmu sehingga nggak sempat menikah. Naam ya, nggak sempat menikah, meninggal dalam keadaan belum sempat menikah. Bukan karena meninggalkan pernikahan ya, yang dilarang itu kan meninggalkan pernikahan dan punya keyakinan nggak mau nikah. Nah itu. Makanya kalau Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka memang terkenal apa? Terkenal imam Al Sunnah. Dan mereka memang belum sempat menikah. Nah, dalam keadaan beliau sudah meninggal. Tapi bukan karena mengingkari ya, bukan karena mengingkari. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Misal Rabi' contoh yang keempat. Qala Rasulullah SAW, "Idza kuntum salasatan fala yatadajasnani duna salis min ajli anna dzalika yuhzinuhu." Perhatikan baik-baik. Apabila kalian bertiga, maka jangan dua orang di antara kalian berbisik-bisik nah tanpa melibatkan yang ketiga. Kenapa? Karena hal tersebut membuat dia sedih. Paham ya? Nah, ini berbisik-bisik ya, bukan berarti kalau ngomong terang-terangan keras kemudian nyinggung itu boleh enggak? Bisik-bisik aja enggak boleh karena intinya syahidnya di sini ilahnya apa? Membikin sedih. Paham ya? Kalau ternyata dia ngomongnya enggak bisik-bisik tapi keras dan terdengar pihak ketiga tadi, membikin dia sedih, larangan enggak? Larangan juga. Apa maksudnya? Jadi enggak perlu nah barakallahu fikum iskal enggak ada iskal di sini. Fatakallama rajulan wa ma'ahuma tsalits. Kemudian ada dua orang yang berbicara Padahal bersama mereka berdua ada yang ketiganya. Wasara yastuman hada salisa. Dua orang tadi mengejek. Nah, hati-hati ya, jangan suka mengejek ya. Nah, jangan suka mengejek. Nah, kalau fikum. Dua orang ini mengejek. Mengejek siapa? Mengejek yang ketiga. Alanan, terang-terangan. Nah, ngejeknya terang-terangan. Enggak bisik-bisik terang-terangan, dia dengar. Fala syakka an hadza ashaddu ihzanan lahu. Kalau terang-terangan jelas apa? lebih dahsyat untuk bikin dia sedih. Karena dia dengar langsung gitu loh. Nah, kalau bisik-bisik itu udah curiga dia, apalagi ini terang-terangan. Nah, Allah musta'an. Li'annahu fi halati tanazi yaqul rubbama kana yatakallaman fiyya aw fi ghairi. Karena kalau cuma bisik-bisik itu ada kemungkinan. Kemungkinan jangan-jangan dia bicarakan aku, jangan-jangan bicara orang lain. Ya enggak, tapi kalau terang-terangan kan langsung kedengaran gitu loh istilahnya. Lakin idza sami'ahuma yaqulan fihi qaulan syani'an fa inna dhalika ashaddu ihzanan lahu. Akan tapi kalau orang tersebut mendengar kedua orang tadi berbisik-bisik, ya barakallahu fikum atau berbicara dengan terang-terangan dengan sebuah ucapan yang jelek, ucapan yang jelek, ngejek misalkan, maka yang seperti itu lebih bisa apa? Yang seperti itu nam lebih apa lebih membikin dia itu sedih. Paham ya? Karena apa? Karena bisik-bisik ada sudah orang sudah cemas, curiga, apalagi terang-terangan gitu ya. Nah barakallahu fikum, jangan suka mengejek saudaranya. Farabus saud bisabbihi wa syatmihi haram. Maka mengeraskan suara untuk mencacinya dan menghinanya adalah haram. Li'anhu yuzinu karena membuat dia sedih. Paham maksudnya ya? Membuat dia sedih. Fasara ad-dabitu fi qiyasil illah maka menjadilah ketentuan di dalam pembahasan qiyas illah ini al maqisu aula bil hukm yaitu selama apa selama yang dikiaskan itu lebih pantas untuk dihukumi. Naam fihi minal makis alaih daripada yang dikiasi. Paham belum? Nah, yang dikiasi misalkan tadi apa? Nah, barakallahu fikum. nam uf misalkan. Tapi yang dikiaskan apa? Memukul. Yang memukul itu lebih pantas untuk dihukumi. Karena memukul yang disakiti dua, badannya dan hatinya. Kalau uf, ucapan uf, ucapan yang kasar, disakiti hatinya saja. Paham insyaallah ini ya? Nah, barakallahu fikum. Yang terakhir wa qaluhu wa huwa yakni qaulu uf lil idza muta'alliqun bi man'ini bi man'in yakni wa huwa mamnu'un min ajli idza fadarbu ashad. Maksudnya apa? Maksudnya ucapan uf aja yang na barakallahu fikum itu dilarang karena menyakitkan hati, maka pukulan itu lebih parah lagi. Eh, untuk diharamkan karena apa? Karena intinya ilahnya apa? Ida membikin apa? Atau mengganggu, membikin sakit. Nah, sakit hatinya dan sakit badannya. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin.